Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya Dari kitab ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Dan kita masuk pada pembahasan Al-Kadib tentang berdusta. Babu majaa fil kadhib. Bab mengenai dalil-dalil yang datang dari nabi atau bahkan dari Allah Azza wa Jal tentang berdusta. Seperti disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, bahwa berdusta merupakan salah satu dosa besar. Kita akan membaca beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kita dari ucapan-ucapan dusta. Disebutkan oleh para ulama di antaranya oleh Syekh Al Fauzan dalam syarah kitab ini makna daripada al-kadzib atau dusta huwa ضد الصدق، وهو huwa عن الشيء 'ani syai' bi khilafi ma huwa bihi al-kadzib adalah lawan daripada as-sidq Dusta adalah lawan daripada kejujuran Yaitu Mengabarkan tentang sesuatu Berbeda dengan kenyataannya Lalu beliau menyebutkan Hukumnya فَإِنْ كَانَ fi ikhbarihi إِخْبَارِهِ فَهُوَ Kalau dia menyengaja Dalam memberitakan dengan berita dusta tersebut bahwa asim maka dia berdosa wa illam yakun muta'ammidan fala itsma alaih kalau tidak sengaja maka tidak berdosa wa innam yusamma hadithuhu kadiban li'annahu khilaful waqi' walaupun beritanya tetap disebut berita dusta karena itu menyelisihi kenyataan. Wal kadhibu kabiratun min kaba'irid dzunub. Dan berdusta merupakan salah satu dosa daripada dosa-dosa besar. Lianna Allah Subhanahu tawa'ada alaih. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala mengancam ucapan dusta tersebut di mana orang yang melakukannya akan dilaknat. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Maka kami menjadikan laknat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang dusta. Yani eh, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Ali Imran 61 tentang al-mubahalah antara beberapa pihak ya diucapkan ketika itu bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala akan menimpa mereka yang berdusta. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa dusta merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Al-Imam adz zahabi rahimahullah juga menyebutkan tentang hal ini dalam kitab Al-Kabair karya beliau dosa besar yang ke Ar-Rabi'ah wal Ishrun 24 di situ disebutkan Al-Kadzab fi ghalibi aqwalihi orang yang suka berdusta Nah ini berdasarkan beberapa ayat maupun hadis yang mengancam dengan ancaman-ancaman berat berupa hukuman-hukuman yang disediakan bagi mereka para pendusta. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di antara firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan tentang dusta ini adalah firmannya pada surat An-Nahl ayat 105 firman Allah Azza wa Jal innama yaftaril kadiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadibun innama yaftaril kadib hanyalah orang-orang yang membuat kedustaan itu alladzina la yu'minuna bi ayatillah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah wa ulaika humul kadzibun dan merekalah orang-orang yang berdusta artinya bahwa kalau begitu berdusta ini adalah merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat mereka orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai kadibun. Sehingga kalau seorang mukmin yang betul-betul beriman semestinya dia tidak berdusta. Kita pun akan membaca dalam hadis insyaallah nanti bahwa ini juga merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat kaum munafik. Maka dari itu tidak pantas sama sekali seorang mukmin berdusta dalam ucapan-ucapannya. Dalam firman Allah yang lain pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun." Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka orang-orang munafik, "Walahum 'adzabun alim." Dan untuk mereka azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun disebabkan apa yang mereka lakukan dari kedustaan. Nah, ini ancaman dari Allah Azza wa Jal yaitu azabun alim azab yang pedih apa sebab yang menjadikan mereka akan mendapatkan azab yang pedih itu di sini disebutkan bimakan yakdibun dengan sebab kedustaan yang mereka perbuat yang mereka lakukan jadi ini bukan hal yang ringan. Kalau ada ancaman-ancaman seperti ini maknanya itu dosa besar, ya. Maknanya bahwa itu merupakan dosa besar. Pada surat Al-Jathiyah ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman Wailun likulli affakin athim Celakalah likulli affakin athim untuk mereka tiap-tiap orang yang afak suka berdusta athim athim artinya yang berdosa ini juga merupakan ancaman besar di mana Allah Azza wa Jal mengatakan bahwa untuk mereka yang suka berdusta akan mendapatkan wail yakni kecelakaan dan uh, disebutkan juga di sebagian tafsir wail ini salah satu nama dari nama lembah-lembah yang ada di jahanam sehingga artinya bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam bagi orang yang suka berdusta. Nah, jadi ini juga ancaman yang berat wa'id. Di dalam ayat yang lain juga eh, disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah yaitu surat Ghafir ayat yang ke-28 Allah berfirman Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka yang musrifun kadzab, yakni melampaui batas dan suka berdusta. Nah, di sini ancaman dari Allah Azza wa bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk. Nah, ini sesungguhnya ancaman yang sangat berat ya kalau Allah Azza wa Jal tidak akan memberikan petunjuk Lalu dari mana dia mendapatkan hidayah Kalau dia tidak mendapatkan petunjuk atau hidayah Maka apa akhir daripada perjalanan kehidupannya Tidak lain kecuali adab Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini akibat daripada dusta ya, Melampaui batas ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi seseorang. Pada surat Az-Zariyat juga disebutkan Qutila al-kharrasun ayat yang 10. Qutila artinya terbunuh ya. Uh, maksudnya di sini adalah ancaman dan semacam doa semoga Allah azza wajal memerangi mereka al kharrasun siapa mereka alladzina kadzabu 'ala Allah wa jahadu ayatihi wa khadu bil batili liyudhidu bil haqqa alladzina yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun mereka yang berdusta atas nama Allah mereka yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah mereka yang berbicara dengan pembicaraan yang batil untuk melawan yang hak dengannya dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu nah ini juga kembalinya kepada dusta sekalipun ini dusta yang lebih berat lagi karena terkait dengan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bahwa uh, semua intinya kembali kepada sifat dusta dan ini sangat berbahaya. Dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan dalam hadis yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya adalah hadis yang masyhur yang sudah terkenal diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud inna sidqa atau sebelumnya alaikum bisidq hendaknya kalian berkata jujur atau berlaku jujur fa inna sidqa yahdi ilal bir karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan akan mengarahkan kepada kebajikan-kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengarahkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan sungguh ada seseorang yang terus jujur Disebutkan dalam lafal yang lain wa yataharra as-sidq dan terus berusaha berusaha untuk jujur. Ya, ada upaya untuk selalu jujur hatta yuktaba indallahi siddiqa sampai akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur wa innal kadhiba yahdi ilal fujur dan sungguh kedustaan itu akan mengarahkan kepada al-fujur. Al-fujur artinya perbuatan-perbuatan jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sungguh perbuatan-perbuatan jahat itu akan mengarahkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan sungguh seseorang itu benar-benar dia berdusta sampai nanti tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, hadis ini di satu sisi memperingatkan kita dari al-kadzib, kedustaan. Dan jangan dianggap bahwa dusta itu hanya pada pengucapan, perkataan, bahkan perbuatan pun bisa bermakna dusta. Contoh misalnya seorang munafik yang inti daripada kemunafikan adalah kedustaan, ya kan? Karena munafik itu artinya orang yang yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra menampakkan keislaman menyembunyikan kekafiran itu inti daripada munafik itu nah perbuatan munafik itu adalah perbuatan dusta seandainya pun dia diam saja seandainya pun dia diam saja tapi perbuatan dia itu adalah perbuatan kedustaan karena penampilannya berbeda dengan apa yang dia yakini. Berpenampilan sebagai seorang muslim padahal dia bukan orang muslim dalam dirinya. Jadi begitu pula mungkin saja seseorang berpenampilan penampilan yang baik atau berbuat perbuatan yang sepertinya baik padahal hakikatnya tidak seperti itu. Ini juga mengandung unsur dusta. Jadi al kadib kedustaan bukan hanya dalam ucapan, tapi juga dalam perbuatan. Nah, semuanya itu al kadib kita diperingatkan oleh Nabi dari perbuatan itu. Wa iyyakum wal kadib Hati-hati kalian dari kedustaan. Karena kedustaan itu akan mengarahkan kepada al-fujur kejahatan-kejahatan. Dan memang secara kenyataan antara perbuatan jahat dan kedustaan itu sangat uh, sangat dekat seringkali beriringan atau berbarengan antara keduanya seorang yang berbuat jahat seringkali menggunakan kedustaan ya Kenapa dia berbuat dusta? Karena dia berbuat jahat. Nah, begitulah. Ya. Jadi seperti kata Nabi SAW, perbuatan atau ucapan dusta akan mengarahkan kepada kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang jahat. Kemudian kejahatan itu nanti akan mengarahkan kepada neraka dan Kata Rasul SAW ada seorang yang terus berdusta. Nah ini bahaya. Kalau seseorang sudah kondisinya seperti itu. Menjadi kebiasaan ucapan dusta itu padanya. Sehingga dia sulit untuk meninggalkannya. Na'udzubillah min dhalik. Sampai tertulis di sisi Allah sebagai kezat sebagai pendusta. Nah, kalau sudah seperti ini, naudzubillah berbagai ancaman yang ada dalam ayat-ayat yang tadi kita baca ya, bisa mengenai dan menimpa dia. Naudzubillah min dzalik kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah <clears throat> dan sesungguhnya akhlak berdusta itu sesuatu yang tercelak walaupun dalam pandangan orang-orang jahiliyah dulu ya walaupun dalam pandangan orang-orang jahiliyah yang masih kafir apalagi ketika Islam datang sebagai contoh misalnya Nabi sendiri alaihi salatu wassalam beliau dipuji karena apa karena sifat jujurnya sejak sebelum jadi nabi sejak sebelum diangkat jadi nabi. Beliau dipuji karena jujurnya. Apa yang kita pahami di sini? Berarti di pandangan mereka itu orang yang berdusta tercela. Juga misalnya Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam. Dia uh, ditanya oleh apa? oleh Herakl ya tentang uh, tentang sifat-sifat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia datang ke Syam dengan teman-temannya biasa perjalanan perdagangan kemudian si raja itu mendengar tentang keluarnya munculnya Nabi Muhammad dia pun memanggil Abu Sufyan dan teman-teman untuk ditanya tentang Nabi Muhammad. Nah, lihatlah apa yang disebutkan oleh Abu Sufyan, kejujuran atau kedustaan. Dia sebutkan tentang Nabi Muhammad dengan sejujur-jujurnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dusta itu sesuatu yang tercela, sekalipun dia masih kafir ketika itu sekalipun dia ketika itu memusuhi Nabi Muhammad bukan hanya kafir tapi menjadi musuh bagi Islam dan muslimin kala itu tapi dia tidak mau berdusta nah jadi sesungguhnya orang yang muslim atau mukmin kemudian berdusta ini sangat-sangat buruk ya sangat-sangat buruk sama sekali tidak menggambarkan akhlak seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di sini suatu riwayat wafil fil Muwatta kata penulis di dalam kitab Al Muwatta La yazalur rajulu yakdibu wa harral kadib Ada orang yang terus berdusta dan bahkan berupaya untuk berkata dusta. Fayun katu fi qalbihi nuktatun sauda maka tertitiklah pada kalbunya titik yang hitam yaswaddu qalbuhu yang menjadi hitam karenanya kalbunya yakni sedikit demi sedikit tertitik lagi tertitik lagi karena dia sering berdusta maka titiknya semakin banyak sehingga kalbunya menjadi hitam fayuktabu indallahi minal kadibin sehingga tertulis di sisi Allah tergolong sebagai para pendusta. Naudzubillah min dzalik. Ikhwan fiddin rahimakumullah, eh, hadis ini yakni diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta atau ini sesungguhnya riwayat dari Ibnu Mas'ud ucapan beliau dan ini ada yakni keterpunusan dalam sanad ya walaupun secara makna telah terkandung pada hadis yang sebelumnya Wa fihi an Safwan bin Sulaim. Diriwayatkan pula dalam kitab tersebut masih dalam kitab Al-Muwatta dari sahabat Safwan bin Sulaim qala kila ya ras li Rasulillah. Beliau berkata bahwa telah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakunul mu'minu jabanan apakah mungkin seorang mukmin itu punya sifat penakut? Qala na'am. Beliau menjawab iya. Gila ayakunul mu'minu bakhilan? Dikatakan lagi kepada beliau, apakah mungkin seorang mukmin itu bakhil? yakni dia sebagai orang yang pelit, bakhil. Qala na'am. Beliau menjawab iya. Mungkin. kila ayakunul mu'minu kadzaban. Ditanyakan lagi. Pertanyaan berikutnya, apakah mungkin seorang mukmin itu menjadi pendusta? kala la. Nabi mengatakan tidak. Ya. Jadi makna hadis ini eh, bahwa seorang mukmin kemudian dia punya sikap juben, ya ada sifat penakut pada dirinya mungkin karena itu adalah yakni tabiat manusiawi yang mungkin ada pada seseorang walaupun itu tidak baik itu bukan sifat yang terpuji tapi mungkin terjadi seperti itu begitu pula seorang mukmin bakhil sifat bakhil juga mungkin ada pada seseorang ya di mana uh, itu menjadi semacam bawaan walaupun itu tercela tapi mungkin ada pada seorang mukmin itu sesuatu yang tidak baik tapi mungkin saja terjadi namun seorang mukmin kadzdzab Nabi katakan tidak. Artinya betul-betul sifat dusta sama sekali tidak dibenarkan dan tidak pantas ada pada seorang mukmin. Itu bukan sifat mukmin, bahkan itu sifat munafik dan itu sifat mereka orang-orang yang kafir. Nah, jadi uh, bukan sepantasnya sama sekali siapapun yang mengaku dirinya sebagai muslim atau mukmin lalu masih berdusta ya walaupun jangan dipahami bahwa kalau begitu dia bukan orang Islam bukan seperti itu ya e, ini bukan merupakan sesuatu yang membuat orang itu keluar dari dinul Islam ini adalah dosa besar. Namun eh, ini menunjukkan betapa buruknya sifat dusta pada seseorang. Hadis ini eh, secara sanad disebutkan ada kelemahan ya. Ada kelemahan Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkannya dalam kitab Dhaif At-Targhib wa Tarhib. Beliau mengatakan mursalun dhaif. Nah, namun uh, secara makna kita bisa ambil pelajaran darinya bahwa memang suatu hal yang sangat buruk ya perbuatan atau ucapan dusta. Walid Tirmidzi wa hasanahu dalam riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau Ani bin Umar diriwayatkan melalui sahabat Abdullah bin Umar Idza kadzabal 'abdu taba'ada 'anhul malaku milan min ma ja'a bihi. Artinya bahwa Ibnu Umar meriwayatkan beliau berkata Idza kadzaba al-'abdu apabila seorang hamba itu berdusta taba'ada anhul malak para malaikat akan menjauh darinya milan sejauh satu mil Minnatni maja abihi karena busuknya apa yang dia lakukan. Ya, jadi menurut riwayat ini bahwa kedustaan membawa aroma yang sangat busuk sehingga para malaikat menjauh ketika seseorang berdusta. Namun ini juga ada kelemahan dari sisi riwayat sanad sehingga cukup bagi kita hadis-hadis yang sahih dan itu banyak ya. Hadis-hadis yang sahih dan itu jumlahnya banyak yang e, memperingatkan kita dari sikap atau ucapan dusta. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Kabair di sini saya bacakan dari kitab tersebut ya beberapa tambahan dalil yang disebutkan dalam bab ini. Di antaranya adalah hadis yang masyhur tentang sifat-sifat munafik. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, ayatul munafiki thalathun Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda seorang munafik ada tiga Idza haddatha kadzab apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa kalau dia wa'ada yaitu uh, berjanji akhlafa dia menyelisihi janjinya wa idza tumina khana dan apabila dia dipercaya maka dia berkhianat ya jadi inilah sifat-sifat munafik tanda-tanda seorang munafik yang tiga sifat tersebut kalau kita perhatikan kembalinya kepada apa dusta. Ya. Kalau bicara dusta jelas. Berjanji tidak menempati, intinya juga ada makna dustanya. Dipercaya berkhianat juga ada makna dusta padanya. Dalam hadis yang lain Nabi katakan arbaun empat hal. Ada satu tambahan. Arbaun mangkunna nafihi empat hal Barang siapa yang keempatnya ada pada dirinya kana munafikan khalisan maka dia seorang munafik yang murni wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq dan siapa yang ada pada dirinya salah satu dari empat hal itu maka terdapat pada dirinya salah satu sifat dari sifat-sifat kemunafikan hatta yada'aha sampai dia mau meninggalkannya idza tumina khana kalau dipercayai diamanahi dia khianat wa idza haddatsa kadzaba kalau berbicara berdusta Wa idza ahada ghadara. Kalau melakukan perjanjian ghadara berkhianat, yakni menyelisihi. Wa idza khasama fajara. Kalau berselisih, bertikai, dia berbuat jahat, berbuat licik, berdusta, memalsukan dan lain-lain yang semakna dengannya. Muttafaqun alaih hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini sifat-sifat munafik, ya. Seperti yang tadi kita katakan, semua sifat-sifat munafik ini ya, kalau kita eh, ringkas intinya juga kepada dusta. Termasuk yang terakhir kalau bertikai berdusta, berbuat jahat, berbuat licik. Ya, biasanya dengan itu, dengan pemalsuan, dengan kedustaan, dengan saksi yang eh, ada adakan dengan surat-surat yang dibuat-buat dan lain-lain. Intinya kembali juga kepada dusta. Jadi memang itulah uh, ciri khas seorang munafik, dusta. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa ini adalah tanda dari tanda-tanda kemunafikan atau sifat dari sifat-sifat orang munafik ini berarti celaan tentunya ya ini adalah dam celaan bagi perbuatan tersebut atau orang-orang yang punya sifat-sifat tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari Nabi bersabda Man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an ya'kida baina sya'irataini yaumal qiyamah walan yaf'al artinya barang siapa yang tahallama bihulmin dia membuat-buat cerita mimpi lam yarahu padahal dia tidak melihatnya dalam mimpi itu ya yeah. Ini juga maknanya apa? Dusta, ya kan? Buat cerita kepada orang lain, saya melihat saat saya tidur begini-begini. Yang mendengarkan asyik mendengar ceritanya. Padahal itu adalah rekayasa dia, buatan. Tahallama bihulmin lam yarahu. Dia tidak melihat dalam mimpinya apa yang dia ceritakan itu. Maka Nabi katakan kullifa an ya'qida baina sya'iratain maka dia nanti akan dibebani sebagai hukuman atasnya untuk menggabung antara sya'iratain menyatukan antara dua biji gandum di hari kiamat walan yaf'al dan dia tidak bakal mampu ya, siapa yang mampu ya menyatukan antara dua biji gandum dua menjadi satu Siapa yang bisa melakukannya? Allah Azza wa Jalla yang mampu melakukannya. Kita ya, manusia tidak bisa melakukannya. Walan yaf'al, namun ia dipaksa, ia dibebani dalam rangka hukuman atasnya karena dusta yang dia lakukan. Dalam hadis yang lain semakna dengan itu Inna afral fira an yura an yuriya ar rojul ma malam taraya rawahu al-bukhari sesungguhnya termasuk dari kedustaan yang berat dari sesuatu yang dibuat-buat diada-adakan seseorang menyatakan kedua matanya melihat sesuatu yakni bercerita seperti tadi mimpi begini dan begitu sementara dia tidak melihatnya dalam mimpi tersebut. Nah, jadi hadis ini menggambarkan salah satu bentuk kedustaan. Contoh ya, ada yang seperti itu. Apalagi yang suka bercerita. Bahkan barangkali ya, lebih daripada itu kalau mereka yang memang suka bercerita bisa spontan membuat cerita yang teratur, cerita yang menarik. Saat itu juga, walaupun tanpa mengatakan saya mimpi dan ini dan itu, padahal itu adalah cerita buatan dia. Nah, berhati-hati dari hal yang seperti ini, karena ternyata itu bukan hal yang sepele di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kita menganggapnya suatu hal yang sepele hanya cerita mengisi majelis ya untuk uh, tertawa bersama-sama untuk menikmati suatu cerita padahal tidak ada nyatanya dan ternyata di sisi Allah sudah ditulis sebagai dosa yang sangat-sangat besar. Nauzubillah min dzalik.